130 وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى Maka bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa waktu yang afdal untuk berzikir adalah kalau itu zikir pagi maka dilakukan sebelum matahari terbit dan zikir sore sebelum matahari terbenam. Karena Allah menyebutkan qabla tulu'i syamsi sebelum matahari terbit wa qabla ghurubiha dan sebelum matahari terbenam. Ini waktu yang afdal. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara cara untuk meraih keridhaan Allah adalah dengan menjaga zikir pagi dan sore rutin mengamalkannya, membacanya, mengucapkannya la'allaka tarda ya semoga engkau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adapun zikir yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu yang pertama adalah membaca ayat kursi setiap pagi satu kali dan sore satu kali. Hadisnya dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Adapun keutamaannya <clears throat> man qalaha Barang siapa yang membacanya Membaca ayat kursi Ya di pagi hari Dan di sore hari Kalau pagi dia baca Niscaya Dia akan dilindungi oleh Allah Dari gangguan syaitan Sehingga syaitan tidak bisa mendekatinya Sampai sore Begitu juga kalau dia baca Di sore hari dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah sehingga syaitan tidak bisa mendekatinya ya sampai pagi hari ini keutamaan yang sangat agung karena memang kandungan ayat kursi yang sangat agung pula sebagaimana yang sudah kita uraikan ya kandungan-kandungan yang ada di dalam ayat kursi sehingga orang yang membaca ayat kursi pun akan merasakan manfaat yang sangat agung dari ayat tersebut. <clears throat> Adapun zikir yang kedua yang sudah kita bahas setelah kita membaca ayat kursi kita sambung dengan tiga surat yaitu al-ikhlas, al-falaq dan Anas. Sahabat yang meriwayatkan zikir jenis yang kedua ini adalah Abdullah bin Hubaib radhiyallahu an. Adapun keutamaannya ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Qul Bacalah Qul huwallahu ahad Wal mu'awwidhatain Ini surat Al-Ikhlas Dan Al-Mu'awwidhatain Dua surat pelindung Yaitu yang dimaksud adalah Al-Falaq dan An-Nas Hina tumsi wa hina tusbih Ketika sore dan ketika pagi hari sama ratin Masing-masing Sebanyak tiga kali takfika min kulli syai. Maka ya, dengan izin Allah ketiga surat ini akan mencukupimu dari segala sesuatu. Ya, artinya dengan izin Allah kamu membaca tiga surat ini maka dia dapat menolak segala macam keburukan dan segala macam gangguan. Yang tentunya setiap kita tidak ingin tertimpa keburukan dan tidak ingin diganggu oleh segala macam bentuk gangguan. Adapun zikir yang ketiga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Walhamdulillah. Segala pujian juga hanya milik Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Ya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Sebentar la syarikalah, tiada sekutu baginya. Lahul mulk wa lahul hamdu. Bagi Allah lah kerajaan dan baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah. Lihat, setelah memuji Allah, mengakui uluhiyah Allah, dan juga rububiyah Allah baru setelah itu kita meminta Rabbi as'aluka wahai Rabb aku memohon kepadamu khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu kebaikan yang ada di hari ini dan kebaikan sesudahnya wa bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang ada di hari ini dan kejahatan sesudahnya. Rabbi a'udzubika minal kasal. Ya, wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Wasu'il kibar. Dan juga dari kejelekan di hari tua. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Wahai Rabb Aku berlindung kepadamu Dari siksaan di neraka Dan siksaan di kubur Ini zikir yang ketiga Dibaca Waktu pagi Satu kali Adapun waktu sore juga satu kali Hanya saja diganti lafadznya menjadi Amsaida wa amsal mulku lillah Begitu juga permohonannya diganti menjadi Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha dan seterusnya. Zikir yang keempat yang sudah kita bahas juga yaitu Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Ini kalau pagi dibaca satu kali Sore pun dibaca satu kali tapi dirubah lafadznya Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir Jemaah rahimakumullah zikir ini ya di dalamnya terkandung pengakuan seorang hamba akan banyaknya kenikmatan dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada hamba. nah Makanya kita artikan Allahumma bika asbahna Ya Allah dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Wa amsayna dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Wabika nahya dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup. Wabika namut dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Ya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan lafaz akhir dari zikir ini kalau pagi hari akhirnya dikatakan wa ilaikan nusyur yang artinya dan kepada engkau apa kepada engkau kebangkitan bagi semua makhluk. Tapi kalau sore dirubah menjadi wa ilaikal masir dan kepadamu tempat kembali semua makhluk. Ya. <clears throat> Adapun rahasia di balik dibedakannya hal ini kita sudah jelaskan karena zikir pagi seseorang baru bangun dari tidur ya orang bangun dari tidur diperumpamakan seperti orang yang baru bangkit dari kematian. Karena tidur adalah saudaranya kematian. Adapun sore setelah kita beraktivitas maka kita mendekati malam dan kita akan kembali tidur untuk istirahat. Maka diucapkanlah wa ilaikal masir ya bahwa kita pun akan kembali mati setelah kehidupan ini dan kita semua akan kembali kepada Allah makanya kalau sore dirubah menjadi wa ilaikal masir dan kepada engkau ya Rab ya tempat kembali bagi semua makhluk ya kemudian zikir yang kelima ini yang disebut dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abduk. Engkaulah yang menciptakanku Aku adalah hambamu Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku Yakni perjanjian ketika di alam ruh Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf Alastu bi rabbikum Bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Maka seluruhnya menjawab, "Bala syahidina Benar, kami menjadi saksi. Engkaulah Rabb kami. Nah, Maka kita berusaha sesuai dengan kemampuan untuk setia pada perjanjian tersebut. Nah, kemudian kita berlindung kepada Allah dari keburukan yang kita perbuat A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang ku perbuat. Mengakui diri ini banyak salah, banyak dosa. Dalam keadaan kita mengakui sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Ya. Ini sebagai wujud syukur. Mengakui bahwa sekian kenikmatan yang kita peroleh, apakah itu berupa harta, kelapangan, kesehatan, kita akui itu semua semata-mata nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa Abu bi kita pun mengakui akan dosa yang kita perbuat. Karena orang yang mengaku dirinya dan merasa dirinya banyak dosa akan mendorong dia untuk bertobat kepada Allah. Berbeda dengan orang yang merasa dirinya sudah suci, senantiasa di atas jalur kebenaran, merasa dirinya bersih, Na'udzubillah justru ini adalah orang yang sombong. Ya. Makanya kata para ulama, kenapa kok pelaku bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada pelaku maksiat? Karena orang yang melaksanakan kebid'ahan merasa dirinya di atas kebenaran. Sehingga kemungkinan untuk bertobat sangat kecil. Bagaimana dia mau bertobat sementara dia merasa di atas kebenaran? Berbeda dengan para pelaku maksiat. Mereka sadar bahwa dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan adalah perkara yang sangat tercela dan hina. Dan mereka ingin keluar dari lingkaran kemaksiatan ini. Makanya dilanjutkan dengan kalimat istighfar, fagfirli Setelah mengungkapkan kepada Allah mengakui bahwa diri kita ini Mengakui dosa, mengakui dosa-dosa yang kita perbuat, kita memohon ampunan kepada Allah. Hanya kepada Allah memohon ampunan. Kenapa? Fa innahu la yakfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kita kecuali Engkau, ya Rabb. Nah. Ini Sayyidul Istighfar dikatakan Sayyid karena dari seluruh lafat-lafat istighfar yang paling afdolnya adalah Sayyidul Istighfar yang tadi kita bacakan. Dibaca pagi satu kali dan sore satu kali. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan Sayyidul Istighfar. Man qalaha minan nahari mukinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsi fahuwa min ahlil jannah Barang siapa yang membacanya dengan yakin di waktu apa pagi hari dia ucapkan penuh dengan keyakinan. Jadi yakin dengan apa yang dia ucapkan tadi. Berarti dia harus tahu maknanya. Bagaimana dia akan yakin sementara dia tidak tahu makna dan kandungan kalimat zikir yang tersebut? Syaratnya kata Nabi, mukinan biha dia mengucapkannya dalam keadaan yakin penuh dengan keyakinan fabata min yaumih lalu dia meninggal dunia ya pada hari itu qabla ayyumsi sebelum sore hari fahuwa min ahli jannah maka dia termasuk ahli surga wa man qalaha min al-lail dan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar tadi sore hari atau bagian dari malam hari dalam keadaan dia yakin lalu dia meninggal dunia sebelum pagi hari bahwa min ahlil jannah maka dia termasuk ahli surga inilah sebabnya dinamakan Sayyidul Istighfar karena memang inilah istighfar yang paling unggul apalagi keutamaan yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya jaminan masuk surga bagi orang yang rutin mengamalkannya membacanya di pagi hari dan sore hari dengan syarat mukinan biha. Ya. Penuh dengan keyakinan. Yakin bahwa Allah lah Rabb semesta alam yang mencipta, yang mengatur, yang memiliki. Yakin terhadap uluhiyah. Ya. Dan seterusnya. Kemudian zikir yang keenam Allahumma afini fi badani Ya Allah selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Memohon al-afiyah. Ya, pada badan kita, tubuh kita. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku Ya, ada sama dari penyakit, dari maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan berkaitan dengan pendengaran. Allahumma afini fi basari, ya Allah selamatkanlah penglihatanku. La ilaha illa anta. Jamaah rahimakumullah, di sini disebut dua panca, apa dua indera yaitu pendengaran dan penglihatan. Karena memang Allah menyebutkan inna sam'a wal basara karena penglihatan dan pendengaran wal fuada. Nah, jadi hati itu adalah tempat untuk menampung. Jalurnya dua yaitu mata dan apa penglihatan dan pendengaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penglihatan, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, wal basar, wal fuad dan juga hati kita semua itu akan dimintai jawaban di hadapan Allah. Makanya kita mohon al-afiyah keselamatan pada pendengaran kita, dan penglihatan kita Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran berlindung dari kufur kufur nikmat atau kufur hakiki naudzubillah wal faqr dan juga berlindung dari kefakiran la ilaha illa anta ya tidak ada ilah atau sebelumnya ya Allah inni a'udzubika min azabil kabar dan juga kita berlindung kepada Allah dari azab kubur ini dalil adanya siksa kubur karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita berlindung dari siksa kubur karena ada hakikatnya nggak mungkin Nabi menyuruh kita berlindung dari sesuatu sementara tidak ada hakikatnya Nah, la ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak beribadah dengan benar kecuali engkau. Ini dibaca pagi hari dan sore hari sebanyak tiga kali. Yang semakna ini zikir yang ketujuh, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Memohon al-afiyah di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu kebajikan, keselamatan ya dalam agama, dunia, keluarga dan harta. Kemudian memohon kepada Allah, Allahumma astur aurati. Ya Allah tutupilah auratku. Memohon kepada Allah agar ditutupi aurat wa amin rawati ya memohon agar diberikan ketentraman keamanan dari segala rasa takut Allahumma hafadni min baini yadayya selanjutnya kita mohon kepada Allah penjagaan ya dari depan wa min khalfi dari belakang wa an yamini dari kanan, wa an shimali dari kiri, wa min fawqi dan dari atasku. Wa a'udzu bi 'azamatika an ubtala min tahti. Aku berlindung dengan segala kebesaranmu. Ya, agar aku tidak disamba dari bawahku. Nah. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang pertama. Selanjutnya zikir yang kedelapan. Allahumma fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wal shahadati ya Allah pencipta langit dan bumi yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata Rabba kulli syai'in wa malikah Rabb segala sesuatu dan yang merajainya Ashhadu an la ilaha illa anta Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau A'udzu bika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu ya dari keburukan diriku. Wasyarr wasyarri syaitan wa syirki. Dan juga dari keburukan setan dan sekutunya. wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya dibaca waktu pagi dan sore satu kali Nah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedelapan ini kita perhatikan Nabi saw. sebagaimana kebiasaan pada zikir-zikir sebelumnya selalu mengawali permintaan dengan puji-pujian terlebih dahulu. Bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Yang di sini disebutkan fatiras samawati wal ard. Pencipta langit, pencipta bumi, Artinya hanya Allah yang mengadakan keduanya langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ini tawasul dengan perbuatan Allah. Alimul ghaibi syahadah. Ya, kemudian bertawasul lagi dengan mengatakan, "Ya Rabb, Engkau adalah Zat yang Maha mengetahui perkara yang gaib maupun yang nampak. Artinya bagi Allah itu nggak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Ya, Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tidak tampak bagi manusia dan juga apa yang tampak bagi mereka. Kalau bagi yang tidak tampak saja, artinya perkara gaib bagi Allah itu sama dengan perkara yang zahir. Ya. Nggak ada bedanya di sisi Allah yang gaib maupun yang tidak gaib. Yang rahasia maupun yang terang-terangan. Semuanya di hadapan Allah sama. Allah mengetahui karena Allah meliputi segala sesuatu ilmunya. Ya. Kemudian selanjutnya bertawassul lagi Rabba kulli syai'in Rob segala sesuatu dan pemiliknya Nah, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari rububiyah Allah karena Allah adalah pemilik segala sesuatu. Allah adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Nah, kemudian mengungkapkan kalimat tauhid la ilaha apa asyhadu an ilaha illa anta ya, menyatakan tauhidullah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. <clears throat> Ashhadu an ilaha illa anta. Ya. Ini adalah permulaan permulaan doa Baru setelah itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam doa ini kebutuhan kita apa? Ya, yaitu kita memohon agar Allah melindungi kita dari keburukan-keburukan seluruhnya. A'udzu bika min syarri nafsi ومن wa الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي su'an أو أجره إلى مسلم Di sini kita berlindung kepada Allah dari empat perkara yang berkaitan dengan keburukan. Ya, yang pertama apa? Syarrin nafs keburukan jiwa. Ya, keburukan jiwa yang dapat melahirkan amalan-amalan kejelekan, dosa dan kemaksiatan. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari syarrun nafs. Keburukan jiwa kita. Kemudian yang kedua, syarr syaitan. Keburukannya syaitan. Kita tahu ya, permusuhan syaitan terhadap manusia. Ini perkara yang sudah dimaklumi. Syaitan menempuh segala cara ya, agar manusia jatuh kepada kemaksiatan. Nah, makanya kita berlindung di sini dengan mengatakan wasyarri syaitan wasyirkih. Di sini disebutkan ada dua lafat bisa dibaca ya wasyirkih. jadi kita berlindung apa dari keburukan setan dan juga keburukan yang dia ajak. Apa ajakan syaitan? Ajakan syaitan yang paling berbahaya adalah berupa kesyirikan. Ya, berbuat kesyirikan. Makanya disebut secara khusus bisa dibaca wasyirkihi atau bisa juga dibaca yang kedua yaitu wa syarri syaitani wa syarakahu bukan wa syirkihi tapi dibaca jenis yang kedua wa syarakahu apa bedanya kalau dibaca wa syirkihi maka maknanya kita juga berlindung kepada Allah dari syaitan dan apa yang diajak syaitan berupa kesyirikan-kesyirikan tapi kalau dibaca wasyarakihi artinya kita berlindung dari jerat-jeratnya syaitan. Ya, karena dia mempunyai jerat-jerat yang dapat menjerat manusia ya, terjerumus pada keburukan syaitan. Kemudian yang ketiga, iktiraful insan as-su'a ala nafsih. Ini menjerumuskan diri dalam keburukan ini akibat apa? Keburukan yang kembali kepada diri seseorang. Jiwa seseorang tadi yang pertama. Sehingga dirinya terjerumus dalam keburukan. Apapun bentuk keburukan itu. Kemudian yang keempat apa? Jarrusu 'alal muslimin. Nih, mendorong seorang muslim melakukan keburukan ya atau mendatangkan keburukan kepada kaum muslimin ya mengganggu mereka atau seorang karena ulah kita sehingga dia terdorong kepada keburukan melakukannya naudzubillah jadi jamaah rahimakumullah zikir dengan lafat yang ini ya yang kedelapan tadi kita berlindung kepada Allah dari empat perkara yang berkaitan dengan keburukan secara keseluruhan terutama sumber keburukan dua yaitu keburukan nafas ya nafsu dan juga syaitan nah yang ke sembilan بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui Ya, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tirmidzi dan selain keduanya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabah kulli yawmin wa masa' kulli lailatin ya tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan pada waktu pagi setiap hari dan sore setiap malam Bismillahilladzi la yadhurru fil ardi fis sama' wa alim salasa Nabi menyuruhnya kita membaca tiga kali jenis zikir yang ini dibacanya sebanyak tiga kali apa keutamaannya lam yadurruhu syai'un niscaya dia tidak akan dimudaratkan oleh sesuatu apapun syai'un nakirah ya sesuatu apapun ini termasuk zikir yang hendaknya kita jaga ya ibu-ibu baik pagi dan sore yang kalau kita menjaganya membacanya akan menjadi sebab ya seseorang itu dijaga atas izin Allah dari segala macam mudarat. Apakah mudarat yang datangnya tiba-tiba atau mudarat yang berupa musibah ya dan sebagainya. Al Imam Al Qurtubi rahimahullah berkata ya, tentang hadis ini Hada khabarun sahihun wa qaulun sadiqun Ini adalah berita yang sahih perkataan yang benar bahkan kata beliau kami telah mengetahui buktinya baik dari sisi dalil maupun pengalaman artinya sudah terbukti apa yang dikatakan dalam hadis tadi ya maka kata Imam Al-Qurtubi fa inni mundu sami'tuhu amiltu bih Sejak aku mendengar hadis ini aku pun langsung mengamalkannya. Masya Allah. Semangatnya para salaf kita, Salaf salih. Ya, di dalam upaya untuk mengamalkan sesuatu yang memberikan manfaat. Lalu kata beliau, sejak aku mendengar hadis ini aku langsung mengamalkannya sehingga tidak ada yang memudaratkanku. Ya. Dia rutin membacanya nggak ada yang memudaratkan beliau. Naam. Ila an ila an taraktuhu. Sehingga apa ketika aku meninggalkannya Aku pun tiba-tiba disengat oleh kala jengking di kota Madinah di malam hari. Beliau pun Al-Imam Al-Qurtubi introspeksi diri. Ada apa ini kok tumben-tumbennya digigit kala jengking malam-malam? Dia pikir fatafakartu fa idza ana qad nasitu an ata'awwad bitilkal kalimat Ternyata setelah dipikir-pikir, diingat-ingat aku lupa. Pada hari itu tidak mengucapkan zikir ini, tidak membaca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Lupa dia dari subhanallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala langsung menegurnya dengan musibah berupa digigit kala jengking dan ini berakibat baik kepadanya sehingga dia pun ingat ya dia pun ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya jadi kalimat bismillah ini kalimat uh, apa perlindungan ya dengan nama Allah aku berlindung begitu ya La yadurru ma'asmi syai'un Yang tidak mudarat Bersamanya sesuatu Di bumi dan di langit Artinya Ibu-ibu barang siapa yang berlindung kepada Allah Berlindung dengan nama-nama Allah Maka musibah apapun Baik musibah dari arah langit Maupun dari arah bumi ya tidak akan ada yang dapat memu apa memudaratkan dia, membahayakan dia. Nah, wa huwa samiul alim di sini disebut ya Allah Maha mendengar terhadap perkataan hambanya dan Maha mengetahui perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu pun di langit maupun yang ada di bumi. Ya. Jemaah rahimakumullah, Al-Imam Muslim dalam sahihnya menyebutkan bahwa Abu Hurairah berkata ada seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu dia berkata ya Rasulullah ma laqitu min aqrabin lalagatni al laki-laki tadi bercerita kepada Nabi ya Rasulullah Alangkah sakitnya aku merasakan akibat dari sengatan kala jengking yang menyengatku tadi malam. Gitu ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang tersebut untuk membaca zikir tadi. Nah. Jemaah rahmani warahmatullah rahimakumullah, yang berikutnya yang ke sepuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini juga dibaca pagi hari dan sore hari sebanyak tiga kali. Aku Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku Dan Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku Naam Dan ini disahihkan oleh Syekh ya, uh, Nasir Al-Albani Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala Ini termasuk upaya kita untuk meraih keriduan Allah. Ya. Karena keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini Siapa yang rutin membacanya tiga kali di pagi hari Dia baca juga tiga kali di sore hari Maka wajib atas Allah untuk ini pada hari kiamat Artinya apa? Allah menjadikan kewajiban yang Allah tetapkan atas dirinya bahwa dia akan meridhoi orang tersebut yang rutin membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya dan ini kan tiga hal yang akan ditanya di dalam kubur ya Semoga dengan rutin membaca zikir ini Allah akan berikan kemudahan kita di dalam tiga apa menjawab tiga pertanyaan yang akan dilontarkan oleh malaikat mungkar dan nakir sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang hal ini ya idza qubira al-mayyit atahu malakani aswadani azraqah kalau mayit sudah sempurna proses dikuburnya datanglah dua malaikat yang hitam dan biru. Kalau kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, yang dimaksud adalah hitam wajahnya dan biru tubuhnya. Wallahu alam. <clears throat> Untuk apa? Dua malaikat yang bernama Mungkar dan Nakir menghampiri mayat yang baru saja dikubur untuk melontarkan tiga pertanyaan. Marrabbuka? Siapa Rabbmu? Ya, maka ini ada di kalimat Raditu billahi rabbah Aku ridho Allah sebagai Rabbku Ya Merasa cukup Tidak akan mencari selainnya Ya Nah Pertanyaan kedua Wa madinuka Apa agamamu ini juga ada di kalimat tadi. Wabil Islami dina. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Ya. Artinya saya tidak akan berjalan pada selain jalan Islam. Dan saya tidak akan menempuh selain apa yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pertanyaan yang ketiga, wama, apa waman nabiyyu? Siapa nabimu? Itu juga ada di zikir ini. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan juga aku ridha bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Ini dengan konsekuensinya. Ya, konsekuensi mendengar, mentaati, beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunannya, ittiba kepada sunnahnya. Maka apabila seseorang mampu menjawab tiga pertanyaan tersebut, ini pertanda kebaikan untuknya karena proses-proses berikutnya akan mudah dia lalui. Tapi kalau jadi kuburan tidak selamat wa in lam yanju fama ba'dahu asyad maka proses setelahnya akan lebih sulit. Nauzubillah. Jadi ibu-ibu dan jemaah sekalian rahimakumullah ya upaya kita untuk diberikan kemudahan ketika menjawab pertanyaan ini di alam kubur nanti di alam barzakh adalah dengan rutin membaca raditu billahi rabba wa bil islam dina wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya pagi tiga kali dan sore tiga kali nah yang ke-11 Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika astaghith Wahai Rabb Yang maha hidup Dan yang berdiri sendiri, artinya tidak butuh segala sesuatu. Ya. Ya Hayyu yang Maha Hidup selalu kekal. Ya Qayyum yakni benar-benar menegakkan seluruh urusan makhluknya. Allah yang abara pengayom segala sesuatu. Ketika kita mengakui seperti itu, maka kita birahmatika astagis ya birahmatika astagis dengan rahmatmu aku meminta pertolongan aslih li sya'ni kullah perbaikilah segala urusanku wala takilni ila nafsi tarfata dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu ini dibaca waktu pagi dan sore Satu kali Nah Masya Allah ya Jadi pengakuan Bahwa eh, Tanpa pertolongan Allah Itu kita tidak bisa melakukan Hal yang mendatangkan banyak kebaikan Penyandaran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kepada kekuatan dirinya. Nah, ini ungkapan yang semakna dengan apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni Mengakui bahwa tanpa pertolongan Allah kita tidak mampu melakukan ibadah dengan sebaik mungkin. Nah, selanjutnya yang kedua belas, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam kalimat ikhlas agama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami yaitu Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus muslim dan tidak tergolong dari orang-orang musyrik ya Ibu-ibu muslimah rahimani wa rahimakumullah Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dari Abdurrahman ibn Abza radhiyallahu an. Jadi pada lafadz zikir yang ke-12 ini ya seseorang mengawali zikirnya dengan apa sama ya pengakuan terhadap e, karunia Allah nah mengungkapkan bahwa Allah lah yang menganugerahkan kepada kita di waktu pagi ini di atas fitrah. Fitrah Islam yaitu agama Islam, fitrah manusia. Yang Allah telah memfitrahkan manusia di atasnya. Artinya asal kehidupan manusia seluruhnya adalah di atas fitrah, artinya sebagai muslim. Ya, yang Allah perintahkan untuk kita menjaga fitrah ini. Nah, disebutkan dalam hadis kursi Allah berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'akullahum Sungguh aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif semuanya, lurus. Tidak ada kecenderungan kepada kesyirikan. Ini dalil bahwa asal kehidupan manusia di atas fitrah. Tapi kenapa kok ternyata di dunia ini banyak kesyirikan, banyak penyimpangan? Dijelaskan dalam hadis kursi tadi, wa innahum atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim tapi kemudian mereka didatangi oleh syaitan. Setan-setan yang sangat banyak. Lalu setan itulah yang telah menyelewengkan mereka dari fitrah tadi. Dari agama yang hak. Waharramat alaihim ma lahum. Ya, setan-setan itu mengharamkan atas mereka apa yang aku halalkan. Wa amarathum ayyushriku bi malam unzil bihi sultana. Ya, dan mereka ini setan-setan tadi memerintahkan manusia untuk mempersekutukanku dengan apa yang aku tidak turunkan keterangan tentangnya. Ya. Ini dalil fitrah manusia di atas Islam. Begitu juga hadis yang sering kita dengar, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada seorang anak melainkan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fabawahu yuhawidani hau yunasirani hau yumajisani. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasara, menjadi Majusi. Nah, maka jemaah rahmatullah ketika pagi hari kita tetap di atas agama Islam, ini merupakan nikmat Allah yang sangat agung. Kita berada di waktu pagi di atas fitrah yang suci. Tidak tercemar tidak berubah dan tidak menyimpang kita tetap menjadikan Islam sebagai jalan dan agama kita. Nah, adapun wa kalimat ikhlas. Jadi di waktu pagi kami berada di atas fitrah yaitu agama Islam dan di atas kalimat ikhlas yaitu kalimat la ilaha illallah Kalimat yang paling besar, yang paling agung, kalimat yang paling utama secara mutlak. Nah, tidak ada kenikmatan yang lebih besar selain dari yang diberikan kemudahan seorang hamba untuk mengucapkan kalimat tauhid dan mengetahui makna dan kandungan yang ada dalam kalimat tauhid tersebut. Ini adalah pemberian dan apa yang sangat besar bagi seorang hamba. Ya. Kemudian wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita memasuki waktu pagi di atas agama yang agung. Agama yang Allah ridhai. Ya, Kemudian kita mengakui bahwa agama ini adalah agama yang hak, agama yang karenanya Nabi saw diutus, yaitu Nabi Muhammad saw. Nah, ini adalah agama Nabi yang mulia, Nabi Muhammad saw, yaitu penyerahan total kepada Allah dengan tauhid ketundukan kepada Allah dan ketaatan kepadanya ia berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya ya wa ala millati abina Ibrahim Adapun lafaz dan di atas milah bapak kami Ibrahim, Hanif, yang Hanif, Muslimah muslim walam yaku atau wamak wamakana kana minal musyrikin dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Artinya kita mengatakan bahwa aku memasuki waktu pagi di atas milah yang penuh berkah ini. Milahnya Ibrahim Khalil Khalilullah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tidaklah orang yang membenci milah Ibrahim melainkan orang yang memudahi dirinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Makanya kita ungkapkan di sini. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Nah, selanjutnya adalah kalimat tauhid ya, yang ke-13 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. La syarikalah. Ya. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini dibaca masing-masing pagi tiga kali dan uh, sorenya apa uh, disebutkan di sini seratus kali ya, maaf. Nah, dibaca seratus kali berdasarkan hadis Abu Hurairah dan juga uh, yang lainnya. Nah, keutamaannya sangat besar. Yang kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membacanya seratus kali, fi yaumin dalam sehari, mi'ata marrah kanat lahu idla ashri riqabin. Dia akan mendapatkan pahala yang setara dengan membebaskan sepuluh budak atau bahkan dalam riwayat yang lain seratus budak wa kutibat lahum atau hasanah dituliskan untuknya seratus pahala kebaikan wa muhiyat anhumi atau sayyi'ah akan dihapus darinya seratus keburukan wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalik hatta yumsi dan dia mempunyai benteng. Ya, jadi kalimat tauhid tadi, kalimat tauhid tadi menjadi benteng dari syaitan sejak dia ucapkan sampai sore hari. Walam ya'ti ahadun bi afdalami mimma Tidak ada seorang pun yang datang membawa lebih utama dari apa yang dia lakukan. Illa rajulun amil aktsara min dzalik kecuali seseorang yang mengamalkannya lebih banyak dari orang itu. Ini dalil bahwa kalimat tauhid seperti tadi yang lengkap itu bagi yang membacanya lebih dari 100 maka lebih afdal. Naam. Kemudian selanjutnya subhanallah bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih Maha suci Allah, aku memujinya Sebanyak makhluknya Ya Sejauh keredoannya Seberat timbangan arasnya Dan sebanyak kalimatnya Ini dibaca Apa dibaca waktu pagi sebanyak Tiga kali Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ini berdasarkan hadis ya yang diriwayatkan oleh uh, Imam Muslim dalam sahihnya dari Juwairiyah radhiyallahu anha bahwa Nabi pernah keluar dari sisinya di pagi hari. Selesai salat subuh dan Juwairiyah berada di masjid. Ya, Juwairiyah. Tempat di mana dia salat. Artinya selesai salat subuh Nabi lihat Juwairiyah radhiyallahu anhu dia masih di tempatnya. Ketika Nabi kembali di waktu duha, Juwairiyah masih duduk di tempat itu juga. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Juwairiyah, engkau masih saja dalam kondisi seperti yang aku tinggalkan? Benar ya Rasul. Apa kata Nabi? Laqad qultu ba'dak Sungguh aku telah mengucapkan sesudah meninggalkanmu Arba kalimat Empat kalimat Salah sama rat Hanya sebanyak tiga kali diucapkannya Lawuzinat bimakul Kalau ditimba dengan apa yang kau ucapkan sejak tadi pagi Lawazanat hunna Niscaya akan mengunggulinya Yaitu Subhanallah wa bihamdih ada khalqih Waridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih ya nah ini keutamaan yang disebutkan dalam hadis tadi kemudian yang kelima belas Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat rizki yang baik dan amalan yang diterima ini dibaca pada waktu pagi hari ya permohonan memohon ilmu yang bermanfaat di sini diawali permohonan pertama kali dengan permohonan ilmu ya, permohonan ilmu. Karena memang dengan ilmu itulah kita akan mengetahui rezeki yang tayyib. Ya, rezeki yang baik. Dengan ilmu pula lah kita akan mengetahui mana amalan yang diterima oleh Allah dan mana amalan yang tertolak. Ya. Nah, Kemudian setelah itu membaca subhanallah bihamdi dibaca seratus kali, maha suci Allah aku memujinya. Ini eh, disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Man qala hina yusbih wa hina yumsi subhanallah bihamdi mi'ata marrah. Barang siapa yang mengucapkan ketika pagi dan sore subhanallah wa bihamdi 100 kali lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdhala mimma ja'a Maka tidak ada seorang pun datang pada hari kiamat lebih utama dari apa yang dia bawa. Illa ahadun qala misla maqal auzada alaih kecuali seseorang yang mengucapkan seperti yang diucapkan atau menambah atasnya ya jadi subhanallah ini terkandung kita pensucian untuk Allah dari segala kekurangan dan aib sedangkan Wabi Hamdi ini apa penetapan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala Ya. Kemudian yang ke-17 yaitu istighfar. Astagfirullah. Ya. Astagfirullah terus diulang-ulang. Padahal tadi juga sudah baca Sayyidul Istighfar ya. Kalau dia mau baca astagfirullah lagi sebanyak 100 kali itu juga bagus dan kalau lebih lebih utama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asbahtu ghadatan qat illa astaghfartullah fiha mi'ata marrah." Tidaklah aku berada di satu pagi pun kecuali aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah sebanyak seratus kali. Kalau Nabi saja orang yang sudah diampuni dosa-dosanya, dijamin masuk surga seperti itu, terlebih lagi kita layak untuk membacanya lebih banyak. Nah, adapun zikir yang sifatnya khusus dibaca sore adalah a'udzu bikalimatillahi min syarri Ini khusus dibaca sore. Adapun yang lainnya tadi dibaca pagi, ada yang pagi saja dan ada yang bisa pagi sore. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang diciptakan. Ini dibaca waktu sore sebanyak tiga kali. Ya. Dan ini keutamaan yang hampir mirip ya dengan tadi bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi la fis sama' wa huwas samiul alim yaitu dapat melindungi seseorang ya atau tidak akan ada yang bisa membahayakanmu, memudaratkanmu apapun. Ya, ketika kau mengucapkan ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Termasuk tadi sengatan kala jengking atau sengatan binatang berbisa yang lainnya. Ya. Berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang dimaksud dalam Al-Qur'an yang mulia ya min syarri ma dari keburukan apa yang diciptakan ya apa yang Allah ciptakan pada ciptaan eh, itu apapun ada keburukan baik hewan ataupun manusia ataupun jin serangga ya angin halilintar apapun jenis dari makhluk yang sifatnya dapat menimbulkan keburukan untuk kita. Nah, nah ini dibaca uh, khusus di sore hari. Wallahu taala alam. Karena Nabi mengatakan amma law qulta hina amsayt. Sekiranya engkau membaca ketika sore hari, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq lam tadurrak niscaya tidak akan membuat madarat untukmu. Ini seperti yang tadi kita baca ya hadis Muslim ya. E, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, orang yang datang kepada Nabi mengeluh betapa sakitnya yang dia rasakan akibat dia digigit kala jengking. Lalu Nabi menyebutkan kalau kamu baca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma di sore hari Walaupun kamu digigit Maka Bisanya itu tidak akan membahayakanmu ya, Bisanya itu tidak akan membahayakanmu Dan ini Betul Ada seseorang Ya eh, Di malam hari dia keluar Seorang perempuan Karena satu hajat Tiba-tiba dia disengat Oleh binatang berbisa tapi subhanallah Karena perempuan ini Rutin membaca zikir Di antaranya zikir sore yang tadi kita sebutkan Binatang berbisa yang menggigitnya Tidak memudaratkan dia sedikit pun Dia tidak merasakan sakit Ya dari gigitan sengatan binatang itu. Nah, dengan demikian jemaah rahimakumullah alhamdulillah selesai dua kali pertemuan walaupun tentu ini pembahasan e, yang sedikit ringkas ya dari syarah zikir pagi dan sore dengan harapan tergugah hati kita untuk rutin bisa mengamalkan zikir pagi ini. Kalau tidak bisa secara keseluruhan, kita baca sebagiannya yang mana yang sempat, mana yang mudah kita hafal. Ya, apalagi kita bahas ini dalam rangka kita mengetahui kalimat-kalimat zikir yang diucapkan oleh lisan. Karena zikir akan memberikan pengaruh manfaat ketika tidak hanya diucapkan di lisan tetapi juga dipahami makna dan kandungannya ya kemudian konsekuensinya kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa dapat mengamalkan amalan yang mulia ini, rutin membacanya di pagi hari dan juga sore hari. Semoga dengan cara demikian istiqomah rutin membacanya ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak faedah kepada kita sebagaimana faedah dari yang tadi sudah disebutkan sebagiannya Wallahu waliyu dzalika wal qadir alaih. Sampai sini silahkan jemaah rahimakumullah kalau ada yang ingin ditanya ya berkaitan dengan materi falyatafaddal mashkura.